وعن عائشة رضي الله عنها قالت بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى آله وصحبه ومن والاه عن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية وإذا استف وإذا استنفروا إن وإذا استنفرتم وإذا استنفرتم فانفروا متفق عليه diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Nabi sallallahu la hijrata tidak ada hijrah ba'dal fathi setelah fatah Makkah dibukanya kota Makkah dikuasainya kota Makkah Nabi diteror dan bahkan diserang sehingga Nabi meninggalkan kota Mekah padahal Nabi cinta dengan kota Mekah sehingga hijrah ke kota Madinah tapi Allah Subhanahu wa taala telah mewahyukan kepada beliau untuk nantinya menguasai kota Mekah padahal beliau waktu itu dalam keadaan lemah kekuatan kaum muslimin dalam keadaan lemah hmm? Dan ketika dibekasnya kota Makkah, Nabi menyatakan la hijrata ba'dal fatih, enggak ada hijrah lagi setelah Fatah Makkah ini. Ini khabar dari Nabi bahwa kota Makkah tidak mungkin akan bisa dikuasai lagi oleh non muslim. Enggak enggak perlu hijrah lagi, pasti dikuasai orang muslim ada di sana. Terus keluar kota Makkah maksudnya walakin tapi yang ada nanti keluar kota Mekah bukan karena hijrah min daril kufur ila daril Islam. Kalau zamannya Nabi dulu keluar dari kota Mekah karena daerah orang kafir. Tapi nanti orang keluar dari kota Mekah karena jihad. Karena untuk jihad berperang waniyah atau karena ada niat untuk silaturahim atau untuk tolabul ilim mencari ilmu atau yang lainnya niat-niat yang baik. Walakin jihadun waniyah. Allah akan lindungi Mekah. Begitu juga Madinah Allah akan lindungi. Hatta dari jajal, daripada yang lain Allah akan lindungi nantinya. Walakin jihadun wa idastun firtum, maka jika kamu diminta untuk berangkat jihad eh tulibtum lil jihad jika kamu diminta untuk keluar berjihad Walaupun dari kota Mekah fanfiru, maka berangkat kamu. Hmm, maka berangkatlah kamu. Di sini pertama bahwa Nabi menyatakan tidak ada hijrah lagi di kota Mekah. Sudah dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah termasuk mukjizat Rasulullah karena mengkabarkan yang akan datang. Menjamin Bukan berarti orang kalau mengkabarkan dari itu yang akan datang bertentangan dengan Al-Qur'an la ya'lamul ghaibah illallah, enggak ada mengetahui yang ghaib kecuali Allah. Nabi memberikan kabar yang demikian ini bi'lamin Allah karena Allah memberitahu kepada Rasulullah SAW alaihi wasallam. Begitulah di antara hamba Allah ada yang Allah beritahu tentang yang ghaib. La ya'alamul ghaiba illallah 'alal itlak. Secara mutlak nggak ada mengetahui yang ghaib kecuali Allah. yang tidak mutlak bisa diketahui oleh hamba Allah bi'lam minallah dengan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Hah? Wala yutri'u 'ala ghaibihi ahadan illa manirtawa min rasul. Tidak Allah tampakkan yang ghaib tadi itu kepada seorang pun kecuali yang Allah ridhoi daripada Rasul. Karena itu jangan kaget kalau ada orang mengetahui yang ghaib. Itu karena Allah yang memberitahu. Baik itu para rasul lewat nabi, eh, lewat wahyu atau para awliya Allah lewat ilham atau daripada lewat ru'ya as-salihah mimpi-mimpi yang baik jangan kamu tadi itu mengingkari itu kalau daripada jin atau daripada syaitan itu banyak bohongan karena sebenarnya mereka juga sama dengan kita nggak nggak bisa mengetahui yang gaib sama aja Nah. Kemudian yang kedua di sini dalam masalah jihad itu berarti nunggu komando. Jangan jihad sendiri-sendiri. Jihad maksudnya di sini gital, perang. Wa van fanfiru. Kalau ada komando berangkat, berangkat. Enggak ada komando berangkat sendiri-sendiri. Akhirnya ngaco jadinya. Harus ada kekompakan dulu. Sebelum jihad harus ada kekompakan, harus ada imam yang yang yang memerintahkan. Kecuali kalau kita diserang, maka kita wajib untuk keluar. Ah, lebih baik mati daripada dijajah oleh orang kafir gitu. Wa van viru. Bahkan yang perempuan pun wajib perang, angkat senjata ketika dikuasai. Anak-anak kecil pun diperintahkan untuk mengangkat senjata. Lebih baik mati habis daripada dikuasai oleh orang-orang kafir. Karena itu ya tunggu komando kalau mau jihad, jangan sendiri-sendiri. Mau kemana arahnya? Nyerangnya dari arah mana? Jangan nanti akhirnya ternyata kita yang berbalik dikalahkan sama musuh-musuh kita. Hmm? Tunggu komando. Wala sunfirtum fanfiru. Jadi jihad tetap itu ada. Jadi bukan zamannya Nabi aja jihad, sekarang nggak ada jihad. Setiap zaman pun akan ada jihad. Untuk membela agama Allah, cuma jihad itu adalah menghadapi musuh Ketika bukan musuh yang di hadapan kita ya bukan jihad namanya. Jihadnya bukan dengan senjata, tapi dengan dakwah ilallah. Ngajak kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi nabi itu diperintahkan wakatilul musyrikina kafah kama yukatilunakum kafah. Perangi itu orang muslim, orang-orang musyrik. Perangi mereka secara menyeluruh karena mereka sudah menyerang kamu babi buta secara menyeluruh. Berarti kita harus melawan dengan orang yang bertindak tidak baik. Dengan kejam tadi itu, kita melawan. Tapi ketika mereka tidak melawan, maka Nabi mengajak dakwah dengan cara cara damai, dialog dengan cara ilmiah. Ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah. Ya ahlul kitab, ayo kita duduk. Kita duduk bersama, kita dialog bersama untuk menemui titik temu, untuk mendapatkan titik temu tidak ada yang patut untuk kita sembah kecuali Allah. Hah? Nah itu jihad memang iya ada. Tapi ketika kita berhadapan dengan musuh. Tapi ketika mereka bukan musuh, maka kita dengan berdakwah ilallah subhanahu wa ta'ala yang nggak boleh diam biarlah dia orang kafir dengan kekufurannya kita orang mukmin dengan keimanannya lakum dinukum waliyadin itu ayat sudah mansuh lakum dinukum waliyadin itu sudah mansuh dengan ayatul sef ayatul gidal jadi bukan begitu jangan dibiarkan ajak mereka ajak mereka untuk masuk Islam ini wajib. Wajib kita ajak untuk mereka itu untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi eh, lakum dinukum waliyadin itu mansuh. Ayatnya sudah mansuh dengan ayat safe.